Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillah taala wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa qauli jalla dzikruhu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma Bab firman Allah Ta'ala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Apa makna yuhadzirukumullahu nafsa Nah. Dan Allah memberikan tahzir terhadap kalian tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya hambanya memiliki kewaspadaan terkait dengan bahwasanya Allah itu memiliki perbuatan, memiliki sifat, memiliki ancaman dan yang semisalnya memiliki janji terhadap hamba-hambanya memiliki ancaman wa'at wal wa'id dan yang diambil faedah dari ayat ini adalah bahwasanya Allah disifat dengan sifat apa? Lahu nafsun. Allah memiliki jiwa. Ngapun? Allah memiliki jiwa. Allah memiliki zat. Kemarin Allah memiliki zat. Sekarang penetapan bahwasanya Allah memiliki jiwa. Dan siwa Allah subhanahu wa ta'ala pembahasannya seperti dengan pembahasan datnya Allah. Makhluknya mereka dikatakan oleh Allah bahwa bahwasanya memiliki zat. Secara fitrah kita dan akal kita dan fakta kita, kita memiliki fakta bahwasanya kita semuanya memiliki zat. Allah juga memiliki zat. Dan telah lewat bahwasanya zatnya Allah zat yang musamma. Zat yang diberi nama zat laha al-asma walaha sifat. Bagi zatnya Allah memiliki nama-nama dan baginya juga memiliki sifat-sifat. Di sini juga ditetapkan bahwasanya Allah memiliki jiwa. Dan telah kita lewati bahwasanya jiwa yang kita tetapkan bagi Allah sesuai dengan nas Al-Quran, sesuai dengan lafaz yang dalam ayat ini, Jiwa yang tidak serupa dengan semua jiwa. Jiwa yang tidak serupa dengan semua jiwa. Namanya saja sama. Sama-sama bernama jiwa. Baik yang punyanya makhluk atau punyanya Allah. Tapi hakikat dan keifiannya tidak sama. Kenapa? Karena laisa kami selihi syai'un. Karena Allah juga mengabarkan walam yakullahu kufuan ahad. Tak pernah ada bagi Allah sepadan. Tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala lam yakul lahu. Lam yakun tak pernah ada baginya sepadan. Nah, seorang pun nggak ada yang menyepadani Allah dalam sifat dan dalam zatnya. Sifat fi'liyah dan sifat datiyah, ikhtira, ikhtiyariyah. Demikian juga masalah nafas Ya kan? Lana anfus walahu nafsun. Walillahi nafsun. Kita memiliki jiwa-jiwa dan Allah memiliki jiwa. Ini yang diinginkan di sini oleh Imam Bukhari dengan membawakan ayat ini adalah penetapan jiwa bagi Allah Azza wa Jalla. Tetapkan tanpa tamsil, tanpa tahrif, tanpa takwil, tanpa penyerupaan, tanpa tasbih. Wa kullai jalla zikruhu dan firman Allah jalla zikruhu. Jalla ini fi'il, zikruhu ini fa'ilnya. Yakni yang maha tinggi penyebutannya. Yang maha besar penyebutannya. Jalla zikruhu yang maha besar penyebutannya kepada Allah yaitu yang disebutkan dengan kebesaran. Jalla zikruhu yang apa? Maha agung penyebutannya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi. Siapa yang berkata ini? Hikayaan Koliman? Hmm? Isa alai alaihissalam. Engkau mengetahui ya Allah apa yang ada dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Ini kalau dari kalangan para muawwila dan Mu'attila, ayat ini maunya dicakar-cakar jangan sampai ada apa ono ayat gini. Bahkan Isa dituduh bahwasanya menyerupakan Allah dengan dirinya. Kenapa? Karena ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengatau apa yang ada dalam jiwaku dan aku tidak mengatau apa yang ada dalam jiwamu. Jadi Isa menetapkan jiwa bagi Allah sebagaimana juga menetapkan jiwa bagi diri dirinya. Dari kalangan Musabbihah dan Mu'attilah maunya mereka jangan ada ayat yang seperti ini. Maunya ditutupi gini, kalau dibaca dalam Quran itu dilangkai. Ya kan? Mau diarahkan kemana? Karena mereka nggak mampu untuk menutupi ayat al-qanun, nggak mau untuk menghapusnya, maka caranya apa? Dihapus dilalanya. Makum, alul beda ini karena nggak mampu untuk menghapus ayat Al-Quran, karena Allah telah menjaganya. Maunya apa? Biar manusia ini tidak memiliki keyakinan yang benar, maka dilalanya dipelintir di arahkan kepada makna yang lain sehingga tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan apa yang terlafatkan dalam Al-Quran. Mafum? Maka dikatakan oleh mereka istawa dikatakan dengan istaula. Kalau dibuang dalam Al-Quran maka mampu membuangnya bukan mau dibuang. Ya kan? Atau bikin Quran sendiri gitu mau dicetak dengan sendiri. Sumastaula alal arsil ya, nggak laku Qurannya. Ya toh? Nabi ya tidak seperti itu semesta walau tapi apa? Kemudian ditafsirkan dipelintir, ditakwil, ditahrif dengan apa yang mereka inginkan sumastaula. Istawa mananya istaula. Ya kan? Seperti ma akan tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman berkata tentang iblis. Ya, wahai iblis, Supaya menghalangi engkau, wahai iblis, untuk sujud pada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Kalau dihapus dari Al-Quran, mereka nggak mampu menghapusnya. Karena kalau dihapus oleh cetak dengan makna yang dengan lafaz yang lain, mereka nggak laku Quran, Qurannya. Sehingga apa? Supaya laku di pelintir. Biarkan lafaznya seperti itu, tapi apa? Diganti maknanya dengan makna yang lain. Itulah kelakuannya lebih beda. Al-Huda itu begitu kalau sudah tidak mampu untuk membuang hadis ataupun ayat, ya kan? Ya tetap disampaikan pada kaum muslimin ayatnya tapi nanti pemahamannya di pasarkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsu yang mereka punyai. Nah, seperti apa? Organisasi. Ayatnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Kalau keluar organisasi maka tafarruq. Kalau meninggalkan organisasi berarti, berarti apa? Memecah belah, menyempal katanya. Padahal dia sendiri telah membuat sempalan sebelum orang lain keluar dari organisasinya. Karena pembentukan organisasi termasuk termasuk sem sempalan. Nah, kenapa? Karena organisasi dibentuk untuk fanatik terhadap organisasi tersebut. Organisasi A, anggotanya dikasih KTA, A ah, semuanya. Enggak sholat pun yang penting punya KTA, ah, ayo tetap apa? Follow. Wala ada. Loyalitas jalan. Walaupun dia alut takwa selama tidak termasuk organisasi dan punya, punya KTA-nya, enggak punya KTA-nya maka diletakkan apa? Barok. Kebencian. Nah, itu namanya apa? Organisasi tohut menatawagit. Nah, Bum? Kedudukan sebagai toh Tawud yang ada di muka bumi ini yang dikatakan sama Mukbil jutaan tawud. Itu tandaranya. <clears throat> Nah. Maka perhatikan itu. Alul huda seperti itu. Kalau nggak mampu untuk menghapus ayat ini, maka dihapus dilalanya. Hmm. Taib. Qala liman Bukhari rahimahullah hadis berakam sabala wa arba'amiyah wa salasa hattasana Umar bin Habs bin Giyat. Hattasana Abi. Yani Habs. sana Al-Amash an Shakikin an Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ma min ahadin aghyaru min Allah. Min ajli dhalika harrama al-fawahish Wa ma ahadun ahabba al madhu min Allah. Ini hadis dari Abdullah Salah sini apa? Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang bisa memberikan faedah? Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Umi Abdin. Ibnu Umi Abdin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Nabi bersabda, "Ma min ahadin aghyaru tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Dikarenakan itu, Allah mengharamkan beberapa perkara yang dikatakan fawahis kekejian-kekejian. Wamahadun habba ilail madhu min Allah dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai pujian. Tidak ada seorang pun yang pujian itu lebih dicintai kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah cinta dipuji. Allah cinta dipuji maka kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada doa. Jangan kita lewati penjelasan dari Syekh bin Bas. <clears throat> Jadi di sini Allah mau subun bi annahu bi annalahu ghairah. Allah memiliki kecemburuan Allah memiliki kecemburuan. Ma'amin min ahadin aghyaru min Allah. Allah memiliki sifat kecemburuan. Dan kecemburuannya Allah tidak serupa dengan kecemburuan hambanya. Sama-sama memiliki kecemburuan tapi beda hakikat, beda keifiyah. Mahfum. Dan juga Allah memiliki kecintaan kecintaan kita dengan kecintaan Allah adalah beda. Sama-sama memiliki sifat kecintaan tapi beda tentang hakikat kecintaan yang ada pada diri kita dan kecintaan yang ada pada datnya Allah Subhanahu wa taala. Maafum. Ini yang diinginkan dalam hadis ini insyaallah tentang isbat kecemburuan bagi Allah dan isbat bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah, kecintaan. <clears throat> Hadis yang kedua Berakam sabalu wa arba'amah wa arba'ah Hattasan abdan Abdanu Ini adalah mamluk menasaraf Rahman alif dan tenun, Ya kan Abdan sakur Abdan sakur Boleh enggak nama seperti itu? Boleh ya kan? Bukan makruh Bukan haram Boleh Seperti nama Aku Nab, Zakur, Mus'ab, Abu Adam. Nah itu. <clears throat> Ana bi Hamzah anil Ahmas, ana bi Salih, ana bi Hurairah ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu alal arsi inna rahmati taglibu ghadabi. Hadis dari Abi Hurairah dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan tatkala Allah menciptakan ciptaannya Allah menulis dalam kitabnya bahwa yaktubu ala nafsihi Allah mewajibkan pada dirinya menulis pada dirinya jadi di sini adalah nafas perhatikan isbat bahwasanya Allah memiliki jiwa sebagaimana Rasulullah tetapkan dan sebagaimana Allah sendiri menetapkannya dalam wahyu yang telah kita baca tadi. Ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsik wa yuhadzirukumullahu nafsah. Penetapan Allah juga sama dengan penetapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan Nabi sama dengan penetapannya Allah bahwasanya Allah memiliki nafs, memiliki jiwa. Kita juga punya jiwa jiwa. Tapi jiwa kita beda dengan jiwanya Allah. Tak serupa cuma sama nama namanya saja. Juga Allah memiliki sifat filia yaitu khalaqal khalqa. Sifat filia itu berupa apa? Menciptakan. Memiliki sifat menulis. Wa wa wadu'un indahu. Yani Kitab tadi yang telah ditulis oleh Allah di dalamnya wadu'un indah di sisinya, diletakkan di sisinya. Berarti Allah memiliki sifat India. Sifat di, si, di sisi. Makum. Memiliki sifat di sisi dan di sisi Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat apa? India. Sifat di sisi. Ya kan? Di sisi kita, di sisi kalian, di sisi mereka. Semuanya adalah di sisi, tapi di sisi Allah beda dengan di sisi yang ada pada hambanya. Secara sebenarnya Allah memiliki sifat di sisi. India bahasa Arabnya. Indah ini loh. Paham? Hajar? Ayo. Nah, Rizky. Mana? Anta mana? Enam. Salah mana? Ya. Tapi perhatikan. Jadi wa wa du'un indahu kitab tadi diletakkan di sisinya. Al ars. Di atas ars. Inna rahmati apa tulisannya tadi? Inna rahmati taglibu ghadabi. Inilah yang ditulis oleh Allah SWT. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Sesungguhnya rahmat itu kata Allah mengalahkan kemarahanku. Ini adalah kabar dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang paling tahu tentang apa yang terkait dengan hak-haknya Allah. Di antaranya adalah Allah memiliki sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah kabarkan dalam hadis beliau. Inna rahmati, bahasanya Allah memiliki rahmat. Dan rahmatnya adalah memenangkan kemarahannya, mengalahkan kemarahannya, memiliki kemarahan juga. Ini semuanya adalah kabar dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling tahu tentang apa yang terkait dengan hak-haknya Allah berupa sifat-sifat dan nama-nama dan perbuatan-perbuatannya. yang tadi apa? Kecemburuan. Diantaranya adalah sifat kecintaan. Nah dari sisi ini mana yang paling tinggi dari makhluk ini? Apakah kitab itu atau ke aras? Nah, ini juga permasalahan yang dibicarakan oleh alul ilm. Wa wadu'un indau alal ars. Kita tadi adalah makhluknya. Lama khalaqallul khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsi wa wadu'un indau wa huwa kembali kepada kitab tadi. Wadu'un adalah diletakkan di sisinya. Alal ars. Apakah lebih tinggi kitabnya daripada arsnya? Nah, ini yang perlu dibicarakan. Tapi kita telah kenal sejak awal dan dahulu bahwasanya makhluk Allah yang paling terdekat adalah ars. Hah? Ars. alal ars wa in wa huwa alal ars. Baik. Seberapa besar kitabnya kita nggak mengetahui. Sekarang nggak ada kabar. Kita cuma mendapatkan tentang pengkabaran bahwasanya Allah memiliki kitab tadi. Ditulis di dalamnya. Dan dialah yang juga yang menurut pada dirinya. Apa yang terjadi dirinya yang masih pada dirinya Bahwasanya rahmatnya Allah mengalahkan kemarahannya. Ini semuanya berarti kan ya, ikhwah isbat penetapan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal yang tertera dalam hadisnya Abu Hurairah anhu di, di sini. Dan ini sebagaimana telah lewat kita tetapkan sesuai dengan lafadznya. Seperti ini. Enggak boleh kita takwil kepada makna yang lain tanpa dalil. Baik. di antara tadi sebab di sisi Berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala syara wa hakadha qala subhanahu kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Nah. Wa hakadha dan perhatikan seperti ini juga dalam firman Allah yang lain kata Allah kata rabbukum rabb kalian telah menulis telah mewajibkan pada dirinya ar-rahmah. Wa waladhi kataba wa lam yaktubhu ahadun. Dialah Allah yang telah menulis tidak ada seorang pun yang menulisnya. Wa kata fala nafsi rahma fadlan minhu wa ihsanan wa wajudan wa karaman. Dan Allah telah menulis pada dirinya rahmat. Murni keutamaan dari Allah dan murni kebaikan dan kedermawahannya dan kemuliaannya yang diberikan kepada dan dikaruniakan kepada hambanya. Maknanya tidak ada seorang pun yang memaksa Allah memerintah Allah supaya menulis rahmat pada dirinya. Murni karunia dari Allah, murni sifat kebaikan dari Allah, murni perbuatan yang baik bagi Allah, jujur wa karam mana sama. Derma. Wa kadza haqqo ala nafsihi nasra ibadil mu'minin dan perhatikan seperti ini juga Allah mewajibkan pada dirinya. Nggak ada seorang pun yang mewajibkan atas Allah. Tapi dialah Allah yang mewajibkan pada datnya sendiri. Apa diwajibkan? Nasra ibadi membela hamba-hambanya yang beriman. Nah, itu termasuk keutamaan ahlul iman dengan iman yang benar. Senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya dan di akhiratnya. Wa idkhalal jannati liman laqiyahu bitauhid. Allah memberikan hak pada dirinya untuk memasukkan ke dalam surga. Bagi siapa yang berjumpa dengan Allah dengan membawa at-tauhid. Dan tahu telah kita lewati tauhid pembaginya ada tiga. Yang perlu dimurnikan, perlu diwujudkan tauhid rububiyah. Apa maknanya tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah tidak punya sekutu dalam semua perbuatannya. Allah tidak punya saingan dalam semua perbuatannya. Allah tidak ada seorang pun yang memaksa dalam semua perbuatannya. Itu namanya apa? Memurnikan Tauhid Ar-Rububiyah. Adapun manusia banyak memberikan saingan dengan perbuatan Allah seperti seorang yang mau sembuh disaingi dengan apa? Bukan murni Allah yang menyembuhkan tapi apa? minta kepada selain Allah. pikirannya bahwasanya selain Allah mampu menyembuhkan. Nah itu. Minta pertolongan kepada selain Allah kepada dukun. Dalam perkara itu khusus Allah yang memiliki pertolongan tersebut. Allah yang punya hak untuk menentukan hukum disaingi oleh para anggota dewan membuat hukum dari selain hukum Allah Subhanahu wa taala. namanya apa? Saingan dalam ketentuan pembuatan syariat syariat. Itu namanya apa? Tauhid ar-rububiyah yang harus dimurnikan. Maka barang siapa yang bersuka dengan Allah dengan tauhid diberikan hak oleh Allah untuk masuk surga. Hakko ala nafsi nasra ibadil mu'minin wa idkhalal jannati liman laqiyahu bitauhid wal iman. Nah, bagi siapa yang ketemu dengan Allah dengan membawa tauhid dan iman. Iman yang benar. Tauhid yang benar, tauhid yang dibagi menjadi tiga bagian. Pertama rububiyah, kedua al-uluhiyah. Yakni kita harus memurnikan semua perbuatan kita hanyalah untuk Allah. Perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan badan kita murni. Kita khususkan hanyalah untuk Allah. Di antaranya menyembelih. Di antaranya berdoa. Di antaranya apa? Salat sujud, tawaf. Dan yang semisalnya khusus hanyalah Oh, untuk Allah bukan top untuk yang dikubur. Bukan doa kita berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah yang harus menerima doa tersebut dan mengkabulkannya. Nah, demikian juga iman kita. Iman yang benar. Dan iman ini gak akan benar dengan adanya kekufuran. Iman gak akan benar ketul dengan adanya kekufuran. Digandeng iman dengan kubur yakni kufur dengan apa yang Allah perintahkan untuk dikufuri dan iman dengan apa yang Allah untuk perintah untuk di, diimani wa may yu'min billahi wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah Barang siapa yang kufur dengan takut dan beriman dengan Allah berarti iman dengan Allah adalah sempurna ketika apa? diiringi dengan kufur dengan to takut. Harus. Bukan kok iman dengan takut juga iman dengan Allah. Ini adalah dibikin saingan dalam keimanan. Allah dibikin saingan dalam ke keimanannya seorang hamba membuat saingan. Iman dengan Tuhan juga iman dengan Allah. Maka imannya ganda, fatal tidak diterima. Nah, Maka ini. Nah itu yang harus dipahami. Nah sekarang banyak manusia yang mengklaim mereka mukmin, tapi apa? Dibikin saingan dalam keimanan mereka, iman dengan demokrasi. Nah, iman dengan nasionalis, nasionalisme dan iman dengan kaumiyah dan yang lainnya. Iman dengan adat istiadat juga iman dengan Allah. Padahal perkara yang berbenturan 100%. 180 derajat berbenturan. Hmm. Maka itu perhatikan nafsi nusra ibadil mu'minin wa idkhalal jannati liman yahu bitauhid wal iman. Kullu dhalika min fadlihi. Seluruh itu seluruh itu adalah dari murni kekaruniaannya Allah dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini berarti kan ya ikhwah bukan sembarangan orang itu mengklaim sebagai seorang yang beriman kadang batal tidak te, terasa imannya, batal tauhidnya nggak terasa. Nah, maka itu perlu diperhatikan. Haji, umroh, sedekah, bikin masjid, bikin madrasah, nah, sedekah dan yang lainnya. Ternyata apa? Batal semuanya, jadi apa? Tidak berat, berarti. <clears throat> As-soal. Ya kan? Al-kitabatu minas sifatil fi'liyah Ya, ini pertanyaannya dari muridnya Syekh. Alkitab yang tertera dalam hadis tadi itu apakah termasuk dari sifat-sifat fi'liyahnya Allah? Apa sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah terkait dengan masyiannya. Siap di sini. Al-jawabun na'am. Alkitab adalah termasuk sifat fi'liyahnya Allah. Lamma khalaqal khalqa kataba fi kitabihi. Berarti sini apa? sifat fi'linya lamma khalaqal khalqa tatkala Allah menciptakan ciptaannya Allah menulis dalam kitabnya berarti apa dicipta ditulisnya adalah tatkala menciptakan ciptaannya Makum? berarti sifat fi fi'li sunnah mustawa 'alal ars kemudian beristiwa di atas arsnya nah seperti itu maka dikatakan enam iya Alkitab kitabah min min sifat fi'liyah. Kal khalq war rizq seperti al khalq war rizq. Allah memberi rezeki. Allah mausufun bi annahu yarzuku. Memiliki sifat rizq. Juga namanya razak. Banyak pemberi rezeki. Mausufun bi annahu rizq memiliki rezeki. Mausufun bir rizq disebut dengan sifat rezeki. Demikian juga khalaq. Nah, sang pencipta. Khalik sang pencipta. Maka memiliki sifat ciptaan. Ciptaan termasuk perbuatan Allah. Memberi rezeki termasuk perbuatan Allah. Nama dan sifat-sifatnya. Al-Qaeda itu berarti kan ini kaidah. al qaidah ini suatu patokan yang dijadikan landasan untuk berbicara tentang masalah asma wa sifat. Kullu ma yata'allaqu bil masyi'a yusamma fi'lin. Seluruh apa yang berhubungan dengan masyi'a dengan kehendaknya Allah maka dinamai sifat perbuatan. Semua yang berhubungan dengan perbuatan Allah dinamai sifat perbuatan, sifat fi'liyah. Seperti Hah? Lama kholakol kholko kata babi ini kitabi. Jadi Allah memiliki keinginan untuk menulis dalam kitabnya kapan? Lama tatkala menciptakan ciptaannya. Berarti masih ada apa? Ketika adanya kehendak. Wa bi khairi dzalika yusamma sifatiz zat. Dan apa-apa yang berhubungan berkaitan dengan selain masih maka dinamai dengan sifat dat. Apa sifat dat? Sifat yang tidak terkait dengan dulunya punya sekarang nggak punya, dulu punya sekarang nggak punya, terus dulu nggak punya sekarang punya tidak. Itu namanya sifat dat. Senantiasa Allah itu bersifat dengan sifat tersebut. Tak pernah terkosongkan datnya Allah dari sifat tersebut. Itu namanya sifat dat. Maafum? Seperti sifat wujud. Allah memiliki wujud, wujud ini tak pernah terlepaskan dari Allah, gak pernah kemudian Allah itu gak ada kemudian ada. Senantiasa ada, tak pernah tidak ada, tidak sedang tidak ada dan tidak akan tidak ada, senantiasa ada. Seperti pendengaran, tak pernah tidak mendengar dan tidak sedang tidak mendengar dan tidak akan tidak mendengar, tapi senantiasa memiliki pendengaran. Pendengarannya adalah latan faku andatihi tak pernah terpisahkan dari zatnya itu namanya apa sifat zat ini pendengaran wal basar juga penglihatan wal ilm juga ilmu ya kan wa nahwi dan yang semisal dengan itu dikatakan sifatun datiyatun wal khalqu wa rizqu wa tadbir wal ihya wal imatatu wa inzalul matar wa nahu dhalik wa walistiwa wal istiwa kullu sifatu fi'lin takunu bil masya wal ikhtiyar sedangkan khalaq ciptaan rezeki, rezeki tadbir pengaturan al menghidupkan al imata mematikan injalul matar menurunkan hujan dan yang semisal dengan itu turun dan istiwa seluruhnya adalah sifat-sifat perbuatan keberadaannya dengan kehendaknya Allah dan ikhtiarnya Allah. Paham? Nah, Baik, kemudian dijelaskan lebih luas lagi wa yubadul sifat yutlaqu alaihi sifatu dzatin wa sifatu fi'lin. Tapi pada sebagian-bagian sifat bisa diungkapkan padanya sifat dat dan sifat fi'il. Seperti sama pendengaran adalah sifat dat, tapi mendengarkan apa yang dengarkan dari masmuat ini adalah sifat fi'lin. Allah mendengarkan ucapan kita ini sekarang. Nah, Kemarin karena kita belum ngomong seperti ini maka nggak terkait dengan pendengaran Allah. Nah, itu namanya sifat fi'lin. Ya toh? Mendengarkan ucapannya hambanya di zaman dahulu sama sekarang ini beda tentang waktunya maka sifat fi, fi'lin. Sifat perbuatan. Apa itu? mendengarkan ajakannya Quraisy, mendengarkan ajakannya kufar, Firaun, mendengarkan ajakannya ya kan semua banyak Allah mendengarkan pujiannya orang-orang mukmin di zaman itu sampai sekarang sifat fi fi'lin. Kenapa? Karena terkait dengan kehendaknya Allah dengan apa? Ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Sifat dat juga kadang sifat apa? Fi fi'il. Dan istilah sifat fi'il melulu, nggak ada sifat dat. Kenapa? Karena terkait dengan ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Nah, karena dulunya tidak beristiwa kemudian beristiwa. Kenapa? Karena takbirnya pakai sumastawa alal harus dulunya nggak beristiwa. Nah, kemudian beristiwa di atas ars. Berarti dulunya tidak beristiwa. Seperti semua, lama kolak-kolak khalqa kata apa? Dulunya tidak menu, menulis kemudian menulis maka sifat fi'il mur murni. Ah. Mau di sini? Gamblang salah ya. Hah? Gamblang? Tanya. Maka dikatakan bapak itu sifat disebutkan sifat-sifat Allah itu bisa diungkapkan padanya sifat dat dan sifat fiil. lianna mulazimatun lidat. Kenapa dikatakan sifat dat? Karena mulazima Mulazima apa? Senantiasa ada bersama zat. Nggak pernah zat itu terkosongkan dari sifat, sifat itu seperti ilm. Allah nggak pernah bodoh musibat bagi Allah, Allah tidak pernah bodoh dan tidak sedang bodoh dan tidak akan bodoh selama-lamanya. Teman sifat dat sifat yang senantiasa melazimi zatnya Allah. Allah tidak pernah tuli, tidak sedang tuli dan tidak akan tuli. Allah maha mendengar, berarti memiliki sifat apa? Pendengaran senantiasa, senantiasa. Allah tidak pernah buta dan tidak sedang buta dan tidak akan buta memiliki sifat apa pak? Basor, penglihatan. Mafhum? Ah, Mbak? bang, Rizky? taib, Muslim, bang, Nggak tuh paham? Merana atau merani? susah merana. taib perhatikan itu. Baik. Walianna takunu bil masya wal ikhtiyar kal kalam. Nah. Walianna takunu bil ma'isya bil masya wal ikhtiar kal kalam. Al-kalamu sifat dat atau sifat fi'il? Al-kalam bagaimana sifat apa? Darmuzi. Eh? Sifat dat dan sifat fi'il. Jawabannya al-kalam, kalam bagi itu sifat dat dan sifat fi'il. Mananya apa? Allah tak pernah bisu, tidak sedang bisu dan gak akan bisu selama-lamanya. Adapun sifat fi'il tentang kalam, katakan sifat fi'il apa? berbicara kapan berkehendak. Berbicara dengan Al-Quran. Sebelumnya berbicara dengan At-Taurat. Sebelumnya berbicara dengan kitab-kitab yang yang lain. Ngomong kepada Adam. Lebih dulu daripada ngomong kepada Nabi Muhammad. Ngomong? Ngomong kepada Iblis. Lebih dulu daripada ngomong kepada Nabi-nabinya dan yang lainnya. Berarti apa? Kalam sifat, dat dan sifat fi'il. Maka dikatakan al-kalamu sifat dat wahatul kalam sifat fi'liyah. Afrod-afrodnya fardun-fardun tentang kalam ini sifat apa sifat fi? fi'liyah. Paham? Kalam dengan Zabur, kalam dengan Injil, kalam dengan Al-Qur'an beda waktu. Maka kata sifat fi? fi'liyah. Pemahaman? Ayo. Ah. Nah. Mengharumkan khamr itu adalah kalamnya Allah. Sebelumnya tidak diharamkan berarti sifat fi fi'liyah. Nah. Baik. Ini gamblang. Fa innahu la yazalu mutakalliman idza sa'a subhanahu wa ta'ala maksud Allah adalah senantiasa berbicara jika Allah menghendaki hadi yuqalu ah seperti kalam dan semisal nanti dikatakan sifat dat menjadi haithiyah. Dari sisi ini dikatakan sifat dat. Dan dari sifat kapan berbicara? Sifat fi'il. Kenapa? Karena terkait dengan kehendaknya Allah. Labil ijbar bukan dengan pemaksaan. Apa? Paham dulkonan? apa? Sifat dat, kadang juga sifat fi'il. Seperti kak taala. Apa makna sifat zat tentang kalamnya Allah? Ayo, gimana coba jelaskan? Allah memiliki kalam sifat zat baginya kenapa? Kenapa? Allah gak pernah bisu. Tidak sedang bisu dan tidak akan bisu. Berarti tak pernah Allah itu terkosongkan dari sifat kalam. Sifat dad. Nah. Adapun kapan berbicara, dengan siapa dia berbicara, ini terkait dengan kehendaknya Allah maka dikatakan sifat filia. Apa? Ya. Ayo. Nah. Apa, Dok? Gimana? Paham kamu sahabat Rahman? Paham? Apa itu sifat zat tadi? Apa mas sifat zat? Eh, Pak Mas Dodi, Pak Dodi, apa orangnya? Apa mananya? Apa mana sifat zat bagi Allah? Tak pernah terlepaskan dari sifat tersebut. Seperti basor, penglihatan. Pernah kalau buta? Enggak pernah. Sedangkan kalau buta? Tidak. Akan akan buta? tidak Berarti nggak pernah terlepas dari sifat penglihatan. Sama pendengaran sifat bagi Allah. Sifat apa? Sifat dan. Kenapa? Pernahkah Allah tuli? Tidak. Sedang? Tidak. Akan tuli? Ya, berarti tak pernah terlepas dari sifat pen pendengaran. Berarti apa? Sifat dan. Cuma mendengarkan ucapan kita sekarang beda dengan mendengarkan ucapan waktu kita ngomong kita besok insya Allah. Paham toh? Mendengarkan omongannya Iblis zaman dulu dengan yang sekarang ya, beda apa? Apa unsur atau sifat fi fi'liyah. Paham kan tadi? Hah? Masa enggak paham? Paham? Wes, gampang. Ya dong. Baik. Gimana tadi? Apa Hah? Nah, itu namanya apa? Perbedaan antara sifat dat dan sifat fi'il. Kadang sifat dat juga disebut dengan sifat fi fi'il terkait dalam masalah ikhtiarnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah dikatakan Razak, Maha pemberi rezeki. Apa kalau pernah kosong dari rezeki? tidak. Sedang enggak akan, enggak akan kok kosong. Tapi memberi, memberi rezeki kepada kita sekarang ini beda waktunya dengan memberi rezeki kepada kita besok insya insya Allah. Iya dong. Beda waktunya dengan rezeki sekarang ini dan kemarin kemarin. Berarti terkait dengan apa? Terkait dengan waktu waktu. Kehendaknya Allah. Kemarin kita diberi rezeki, telah kita lewati. Ya kan? Berapa banyak yang kita dapatkan rezeki satu hari kemarin? nggak terhitung. Berapa hari dari pagi sampai sekarang nggak ter, nggak terhitung. Ini beda waktu terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Pak dikatakan apa? Sifat fi fi'liyah terkait dalam masalah ini. Adapun rezeki bagi Allah tak pernah Allah terkosong dari sifat ri, rezek. Hah? Mampu itu? Sudah, gampang sekali. Baik. <clears throat> Ini yang dimaksud bahasanya kadang sifat dat juga diungkapkan padanya sifat fi fiil. Pak bertuan? Baik. Insyaallah kalau sudah paham kita cukup kita tutup sampai di sini saja dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Alors